Ya. Walillahilham, antum juga sadar ya. tentang betapa besar keutamaan berjamaah solat subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat siang sudah turun. Malaikat malam belum naik ke langit menyaksikan kaum muslimin yang berjamaah salat subuh. Qulillahi Inna Quran al-Fajri kana masyhur. Eh. Yeah. Uh, Pagi ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas sedikit tentang tersebut Saya katakan sedikit karena tersebut ini luar biasa Entah berapa ratus e, perbuatan orang-orang kufar yang ditiru oleh kaum muslimin, Yang ditasabuhi oleh kaum muslimin berangkat dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam sahih riwayat Bukhari man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum barang siapa yang bertasabbuh barang siapa yang bertasabbuh terhadap satu kaum kaum di sini tentu non muslim barang siapa yang bertasabbuh ikut-ikutan meniru kebiasaan satu kaum yang dimana kalau kaum muslimin tidak ikut nggak apa-apa nggak masalah ini kok ngikut gitu kalau kaum muslimin nggak ikut bermasalah nah itu nggak masalah artinya ada manfaatnya ya e, ikut-ikutan meniru yang bersifat tersebut itu sesuatu yang jika kaum muslimin tidak meniru nggak masalah jika kaum muslimin menjadi repot kalau tidak meniru, tidak salah. Ya. Kaum muslimin pakai handphone, pakai komputer, pakai mobil, ikutan apa pertama kali? Nah, ikutan. Ya. Berarti ini tasabuh? Bukan. Ya. Karena ini hal yang diperlukan. Apa kita mau mengatakan jangan pakai handphone? Tasabuh sama orang-orang Eh, Amerika yang pertama kali pakai handphone kan Amerika. Ya tentu akal yang sederhana pun tidak menerima ini. Bukan itu yang dimaksud dengan tersebut. Jadi asal itu datangnya dari Yahudi Nasrani pasti haram? Tidak. Yang sifatnya dunia, yang sifatnya manfaat seperti telepon, handphone, mobil dan seterusnya tentu halal boleh. Ini yang sifatnya nggak ada gunanya dan itu diawali oleh orang-orang kufar lalu kita mengikuti ya. jam 12 malam niup terumpet ya. ada manfaatnya enggak jam 12 malam keliling ke jalanan niup terumpet ya apa manfaatnya apa uh, faidah dari ini kalau handphone mobil kan jelas ah ini yang dimaksud Sementara yang mengajarkan ini, yang mengawali uh, budaya kebiasaan niup trompet jam 12 malam, dan kenapa mesti malam 1 Januari? Ya. Kenapa mesti malam Januari? Nanti bisa bedain 1 Januari dengan 2 Januari. Bisa bedain Oh, coba profesor Doktor mana yang bisa membedakan antara 1 Januari dengan 2 Januari? Gak jelas matahari terbit sama, udara, hujan, panas, apa bedanya? Nah dari sini keluar hukum bahwa kita sebagai manusia tidak boleh membedakan satu hari dengan hari lain Kecuali sesuatu yang merupakan perjanjian agar enak. Kita jualan dari Senin sampai Jumat ya. Kita sekolah dari Senin sampai Sabtu ya. Di situ libur ya. Tapi kalau malam satu Januari harus meniup trompet dan seterusnya Nah, ini ini menyaingi syariat. Ya. Sebagaimana antum juga tidak bisa e, menjawab apa bedanya 17 Agustus dengan 16 Agustus. Ya. Antum lahir tanggal 1 Desember. Antum lahir tanggal 1 Desember. Apa bedanya? 1 Desember antum dengan 2 Desember. Nggak bisa jawab. Kenapa di tanggal 1 Desember <clears throat> antum niup lilin, menyalakan lilin, udah nyala, ditiup lagi, nyanyi, bibis itu juga. Ya. Nah, ini tanggal satu padahal nggak ada bedanya. Antum bedakan untuk menunjukkan nih saya ini nah, Sekarang, nah, termasuk ini di apa oh, kalender Islam ya, satu Muharram. Satu Muharram dengan dua Muharram apa bedanya? Enggak bisa jauh. Ya. Termasuk 27 Rajab dengan 26 Rajab apa bedanya? Antum nggak bisa Jawab. Siapapun nggak bisa jawab. Nah sekarang saya nanya. Satu Syawal dengan sehari sebelum satu Syawal berarti 30 ramadhan. Satu sawal dengan 30 ramadhan apa bedanya? Anak kelas 5 SD bisa jawab. Apa bedanya 30 Ramadan dengan satu Syawal? 30 Ramadan wajib kita berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa, maka ancamannya gantung kakinya di atas, kepala di bawah, dipukul dengan batu, keluar darah dan nanah dari mulut dan hidungnya dan seterusnya. Ini ancaman orang yang tidak berpuasa di hari terakhir bulan Ramadan, di bulan-bulan Ramadan. Sementara sehari setelah itu yaitu satu sawal puasa malah puasa malah berdosa. Wajib makan, wajib minum. Ada solat dua rakaat di situ. Diteruskan dengan khutbah Ali ah, Ali. Siapa yang membedakan ini Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh menyaingi syariat. Kita tidak boleh menyaingi Allah. Allah yang berhak membedakan satu hari dengan hari yang lainnya dengan cara begini, cara begitu. Ya. Sebagaimana 10 hijjah dengan 9 Dzulhijjah. Eh, anak lulusan SD bisa jawab. Tanggal 9 hijjah ada ah, puasa Arafah. yukafiru sanatan madiatan yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu sehari kemudian di 10 Zulhijjah haram berpuasa wajib makan wajib minum bahkan tabu-tabuhan yang tadinya dikatakan oleh Nabi seruling setan haram untuk hari itu buri oleh karena itu ketika Abu Bakar mengatakan mismarun min mazamir syaitin ini seruling setan ketika melihat dua jariah eh, memakai tabu-tabuhan, menyuarakan tabu-tabuhan sambil bernyanyi di hadapan Nabi dan Aisyah. Ya. Yeah. Apa kata Nabi? Da Umayya Abu Bakrin fa innal yaum yaumul ain. Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, biarin. Kenapa? Karena sekarang hari raya. Kemarin kemarin tidak boleh, sekarang boleh. Siapa yang membolehkan Allah Rabbul Alamin? Ya. Ah, ini contoh sedikit tentang tasyabbu. Ya, dari sini antum bisa tahu apa itu tasyabbu. Mana yang oh, tidak boleh kita bertasyabbu? Sesuatu yang eh, tidak ada gunanya. Tetapi kita ikut-ikutan. Saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah bahwa kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Shifran bi shifrin wa jira'an bi jira'in. Bahkan apa? Lau dakhalu juqra dukhbin. Seandainya Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang dok. Dok sering diartikan dengan biawak. Saya kira terjemahan ini kurang tepat. Karena dok yang ada di padang pasir di Arab itu mempunyai lubang yang sangat dalam. lubang-lubang yang luar biasa dalam dan mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Berbeda dengan biawak di negeri kita ini, walaupun mungkin secara eh, bentuk hampir sama. Biawak di negeri kita ini makan daging kan, makan ikan dan bertaring, nah, makan bangkai. Ya, maka untuk e, menghalalkan biawak di negeri kita dengan hadis Rasul membiarkan Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan daging dob Nah, ini saya kira perlu ditinjau lagi. Ya, bukan itu pembahasan kita. Hatta lau dakhalu juhra Ketika Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak. Hanya orang yang tidak waras yang mau masuk ke lubang biawak, lubang tong. Kenapa? Satu nggak ada manfaatnya, berbahaya, ya kan? Dan dalam nggak waras orang yang mau masuk lubang tong. Tapi jika Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang dok, tumuhu. Kalian pasti akan ikut masuk juga. Saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah ini. Betapa perbuatan-perbuatan yang tidak waras diikuti oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani yang mengawali. Contohnya apa tadi? Ya, saya kira sulit dikatakan waras ya jam 12 malam enak-enaknya tidur ya kan istirahat ini malah ke jalanan niup terumpet saya kira sulit dikatakan waras ya kan coba ya coba seandainya seandainya kaum muslimin tidak melihat Yahudi dan Nasrani orang-orang Barat mengajarinya uh, melakukannya saya kira enggak saya kira enggak ya kemudian niup lilin tadi ya dihubungkan dengan hari kelahiran ini pun jelas. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tetapi kaum muslimin ikut-ikutan. Saya sebutkan contoh yang kecil-kecil dulu, sebelum nanti contoh yang besar. Karena tasawuf ini bukan hanya masalah kecil. Sampai di sini kita baru membahas masalah yang kecil. Ya. Uh, saya kira antum dijawab, bisa menjawab ketika saya bertanya kepada antum kalau ada tamu masuk ke rumah kita, ya, yang pertama kali kita persilahkan kepada tamu kita yang kita hormati, yang kita undang, itu apa kira-kira? Ah, duduk. Ya, saya kira semua orang tahu. Kalau ada tamu, apalagi itu kita undang, begitu jang, begitu datang langsung silahkan duduk. Semua orang tahu. Menghormati ya duduk bisa di kursi, bisa di sofa, bisa di lesehan. Artinya ada tempat duduk. Ya. Nah, sekarang sekarang mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Saya nggak tahu ada apa enggak. <clears throat> ada orang ngundang 200 orang. Ada orang ngundang 500 orang. Resepsi, pernikahan. Dia sediakan makanan yang luar biasa. Enak-enak, lezat-lezat, mahal-mahal. Tapi tidak ada satupun tempat duduk. Tidak ada kursi. Orang disuruh makan sambil berdiri. Ya. Ini datang dari mana? Mesir? Bukan. Saudi? Bukan. Kuwait? Yaman? Bukan. Yahudi dan Nasrani? Semua tahu ini dari mana. Ini bukti kebenaran sabda Nabi. Apapun yang datang dari barat, kaum muslimin mengikuti begitu saja. Ah, apapun yang datang dari Yahudi dan Nasrani bahasa Nabi ya al Yahud wa Nasara kalian mengikuti la dakhaltumu ya zaman saya kecil mungkin antum ngalamin ya tamu luar biasa tamu datang ya disuruh duduk terus kita punya petugas khusus bawa makanan diladeni. Kan nikmat seperti ini. Ya. Hampir-hampir hari ini nggak ada. Nggak ada cara seperti ini. Ya. Sebelum cara berdiri, suruh apa? Suruh ngambil sendiri, ngantri. Biasa kan? Bahkan pertemuan ustadz-ustadz juga begitu, ya. Pertemuan ustadz-ustadz suruh ngantri, ya bawa sendok ini ngantri ya. kayak itu langsung padahal tamu undangan terhormat ya sampai di kementerian sampai di dianggap biasa kenapa ya itu tadi mengikuti bagaimana al Yahud wan Nasara ya nggak nggak beras nah inilah hal-hal kecil yang mestinya menyadarkan kita tanpa dalil antum bisa sadar iya ya Nah, sekarang saya akan bahas yang pagi dari. Dan ini besar. Bahwa kaum muslimin tidak boleh mengikuti cara beragama Yahudi dan Nasrani. Dan itu kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah berapa? 17 kali dalam sehari semalam. 16 kali, 15 kali dosa, dosa besar. Siapa yang memohon kepada Allah agar tidak mengikuti cara Yahudi dan Nasrani sehari semalam cuma 16 kali, cuma 15 kali dosa besar. Saya yakin antum yang belajar tahu apa yang saya maksud. Surat mana yang saya maksud? Surat Fatihah. Ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami <clears throat> Jalan yang lurus itu yang kayak apa? Bawalah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Tunjuki kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Jalannya jalan yang lurus itu jalannya siapa? Dijawab oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Dijelaskan di surat An-Nisa. 69 minan Nabi was Siddiqi was-suhada was-salihin wa rafiqa siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah yang pertama para nabi para nabi ketemu orang-orang yang telah diberi nikmat para nabi nabi banyak berapa jumlah nabi Nah, 124 ribu. 124 ribu utusan Allah. Di antara 124 ribu ada berapa yang Rasul? 313. Dalam satu riwayat 315. Ada berapa yang dikisahkan dalam Al-Quran? 25. Ya. Ada berapa yang ulul azmi? 5. Ada berapa yang Khalilullah, Khalilur Rahman? 2. Orang baik, utama, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Ya. Nah, di antara 124 ribu nabi, siapa yang paling mulia? Tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketemu kita. Jalan mana eh, Sirotol Mustaqim itu ngikutin siapa? Tahu satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ tidak. Minan Nabiin wasiddiqin Para Sidik, Sidik banyak. Sidik banyak. Siapa Sidik terbesar? Sidikul apa? Sidik terbesar. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ketemu dua. Ya. Jadi kita ngikut siapa? Rasul, Abu Bakar, ketemu dua. Wah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang mati syahid itu banyak sekali. Siapa syahid terbesar? yang ketika masih hidup sudah dinyatakan sebagai syahid. Luar biasa ya. Umumnya kan sudah mati dulu. Mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa, mati terkena taun, matun, sakit perut. Ya, dalam peperangan ah, baru dinyatakan syahid. Itu pun harus Nabi SAW. Kalau bukan Nabi tidak boleh. Ada orang berperang di jalan Allah, kita katakan si syahid. Boleh? tidak boleh ada orang terkena uh, mati sedang melahirkan mati atau terbakar tenggelam kita katakan sebulan syahid bolehkah tidak boleh tidak boleh ya hanya Allah yang tahu kita serahkan kepada Allah kecuali lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berbicara berdasarkan wahyu wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya nah Di sini ada dua orang syahid padahal masih hidup. Ya. Siapa? Ah, Umar dan Usman. Ketika mereka berempat berada di atas gunung Uhud. Karena satu hajat keperluan mereka berempat berada di atas gunung Uhud. Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Usman. Tiba-tiba Uhud berguncang. Seperti gempa gitu ya. Nabi mengatakan, "Usbut ya Uhud." Diam engkau wahai Uhud, fa inna fawqakum al-yawm an-nabi was-siddiq was-syahidah. Diam engkau wahai Uhud, di atasmu sekarang ini ada seorang nabi. Ada seorang siddiq dan ada dua orang syahid. Ada dua orang syahid. Siapa yang dimaksud? Umar dan Usman. Ah, ketemu kita jalan yang lurus, jalan yang sudah ditempuh oleh Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, satu lagi wasolihin, orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Banyak sekali. Siapa yang paling saleh? Tentu para sahabat. Sebelum yang lain saleh, mereka sudah saleh. Belum ada di muka bumi ini orang yang sholat, mereka sudah sholat. Belum ada di muka bumi ini orang yang puasa, mereka sudah puasa. Dan mereka puasa bersama Nabi. Sholat di belakang Nabi. Jihad bersama Nabi. Membela Islam. Sakit, disakiti, didolimi bersama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia semulia mereka. Siapa? Para sahabat pada umumnya. Ya Ali, ya Tulha, ya Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, seluruh para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu adalahum jannat Allah ridho kepada mereka mereka ridho kepada Allah dan Allah telah jamin mereka semua masuk surga ada jaminan surga buat Imam Syafi'i Jawab, nggak ada. nggak ada satu ayat, satu hadis. Imam Syafi'i dijamin masuk surga. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, nggak ada. Ya, apalagi kita tentunya. Berharap besar Imam Syafi'i masuk surga tapi jaminan secara dalil enggak. Adapun Abu Hurairah dijamin, Ibnu Mas'ud dijamin, Ibnu Abbas dijamin, seluruh sahabat manusia-manusia yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam masuk dalam keumuman atau bahaya 100 dari radhiyallahu anhu wa radhu anhu adalahul jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Nah, tahulah kita jalan mana yang merupakan jalan yang lurus yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Itu. Ada yang lain? Enggak ada. Ada jalan lurus yang lain, ada jalan yang benar yang lain, ada cara ibadah yang lain, enggak ada. Hanya milik mereka kebenaran itu Rasul dan para sahabat. Maka jika sebuah ibadah uh, ritual agama mendekatkan diri kepada Allah kok tidak pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat maka tertolak tertolak dan itu sabda Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd di sini disebut amruna bukan amri ya yeah. barang siapa yang beribadah dan tidak mengikuti cara kami kami yang dimaksud Rasul dan para sahabat. Bukan Rasul doang, Rasul dan para sahabat. Kenapa kita tidak mencukupkan diri dengan Rasul? Pertama, ini perintah Allah dan Rasulnya. Mereka eh, Al-Quran dan Sunnah membawakan Rasul dan para sahabat, bukan Rasul saja. Yang kedua, ada beberapa perbuatan Nabi yang tidak boleh kita ikuti. Ada beberapa perbuatan Nabi yang tidak boleh kita tiru. Sekarang, adakah perbuatan sahabat yang tidak boleh kita tiru? Tidak ada. Karena sahabat dengan kita persis manusia biasa. Adapun kita dengan Nabi Muhammad SAW beda. Beliau Nabi, kita bukan. Ayo kita itu, walaupun nggak banyak. Ya. Apa perbuatan Nabi yang tidak boleh kita ikuti? Dan itu ibadah. Ya, nikah eh, sembilan, ya eh, sebelas, sebelas. Yang dua akan meninggal atau dicari. Eh, sembilan itu ketika beliau wafat. Beliau wafat, istri beliau sembilan, Ya. Uh, Khadijah tidak masuk di situ, kemudian yang dicerai itu wanita yang ditipu oleh kaumnya itu ketika malam pertama Nabi datang ke kamarnya, masuk ke kamarnya, wanita ini mengucapkan ucapan yang sangat menyinggung Nabi. A'udhu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Lalu dicerai dan seterusnya. E, nikah lebih dari apa lagi? Ah, puasa wisal. Yang puasa wisal tidak ada satupun ulama yang membolehkan mengamalkan puasa wisal. Nabi sering puasa wisal. Sudah maghrib, tidak makan apa-apa, enggak minum apa-apa, diteruskan sampai sahur. tidak boleh. Dan ini ibadah kan? Ini ibadah, tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Para sahabat tidak ada yang mengikuti. Gitu. Apalagi? mengakikahi diri beliau ketika beliau sudah jadi nabi. Walaupun riwayat ini diperselisihkan. Seandainya riwayat ini sahih, maka tetap kita lihat para sahabat. Ketika riwayat ini sahih, seandainya riwayat ini sahih, Nabi betul mengakikahi diri beliau ketika beliau sudah dewasa jadi Nabi. Lihat para sahabat. Kalau itu sunnah Nabi dan berpahala dan ajaran Islam, tentu para sahabat berbondong-bondong. Para sahabat itu untuk mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, nggak pakai pikir-pikir. Sami'na wa apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi langsung diikuti. Itulah para sahabat. Nabi sholat memakai sendal mengimami para sahabat atau itu di tanah lapang ya. Eh, beliau dibisiki oleh Jibril bahwa di sendalmu itu ada ada kotoran, ada najis. Seketika sendal beliau beliau lepas. Para sahabat melihat Nabi melepas sendalnya, maka serempak mereka melepaskan sendalnya. Itulah para sahabat. Nggak tahu kalau sendal Nabi terkena najis. Itulah sahabat. Jadi mengikuti Nabi itu nggak pakai pikir-pikir. Ya, yeah. itulah pak. Banyak dari kalau kita eh, kebanyakan mikirnya, ya. mengikuti Nabi mikir, ya. Yeah. <laughs> mau memanjangkan jenggot mikir, mau pakai jilbab mikir, ramah, ah, itulah kita. Mereka subhanallah. Begitu turun Al-Ahzab 59, An-Nur 331 tentang perintah jilbab, itu wanita-wanita Ansor melepas kain burdeng mereka. Burdeng dilepas, langsung ditutupkan. Inilah para sahabat. Sami'na wa ta'na terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apa yang sahabat tidak lakukan padahal itu dilakukan oleh Nabi berarti itu bukan sunnah. Berarti itu bukan ajaran Islam, itu khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi meletakkan uh, apa? pelepah kurma di atas kubur. Beliau mengatakan mayat yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa selagi pelepah kurma ini bagi dua oleh beliau ya masih basah eh, Allah akan meringankan azab bagi penghuni kubur ini perbuatan Nabi SAW sunnah kita mencari pelepah pisang atau daun-daun di atas taruh di atas kubur kalau kita ziarah nanti dulu lihat sahabat sahabat melakukan apa tidak kalau tidak berarti itu bukan sunnah mustahil kita lebih pintar dari sahabat Mustahil kita lebih faham dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tola. Mustahil. Kita ini siapa? Ya. Oleh karena itu muncul faidah yang sangat besar. Laukana khairan sabakuna ilaihi. Kalau sebuah amalan itu benar, baik, diridhai Allah, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan. Pasti para sahabat yang pertama kali. Ya. Nah, setelah kita memohon kepada Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat. Bukan jalannya ah, apa terusan ayat ini? Wah, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ghairil magdub alaihi. Ghairil magdub alaihi. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diterangkan langsung oleh Nabi. Al-maktubi alaihim hum al Langsung lisan Nabi yang menerangkan. Bukan Imam Syafi'i lagi, bukan Ibnu Abbas lagi. Langsung Nabi yang menjelaskan bahwa al-maktubi alaihim adalah Yahudi. Berarti membaca Al-Fatihah ini kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah kepada kami jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya Yahudi ya Allah, bukan si Yahudi ya Allah yang kami ikuti. Waladolin dan bukan jalannya orang-orang dol. Nabi menjelaskan siapa abdolin? An-Nasara. Nabi langsung menjelaskan bahwa abdolin adalah Nasara. Jadi dari sini kita memohon kepada Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus yaitu jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang-orang Nasrani. Itu yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam solat lah. Sebaik-baik doa dalam solat. Ya, permohonan sedekat-dekat uh, kita dengan Allah sedang solat sedang sujud. yeah Bagaimana? Sesuatu yang kita minta kepada Allah 17 kali minimal dalam sehari semalam, kita langgar sendiri. Betapa banyak dari kita yang justru mengikuti Yahudi. Mencampurkan antara masjid dengan kuburan. Perbuatan Jawa. menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Masjid, perbuatan siapa? al empat hari sebelum Nabi wafat. Beliau ulang lagi apa yang telah beliau peringatkan para kaum muslimin selama bertahun-tahun. Empat hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan lagi. La'anallahu al-Yahuda wa nasara Allah melaknat mengutuk Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittaqadu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Lihat, kubur para nabi dijadikan masjid tempat ibadah dikutuk dilaknat oleh Allah. Apalagi kubur yang bukan nabi. Lihat hari ini kaum muslimin. Entah berapa ribu masjid-masjid kaum muslimin ada kuburannya di sini. bersatu dengan kuburan. Bahkan berpesan, berpesan kepada keluarganya, kalau aku meninggal tolong kubur di masjid ini. Kan enak tuh tiap hari banyak yang nyolatin, ya. Pakai rohim nggak pakai dalil. Banyak dari kita beribadah ini beragama pakai logika, pakai akal, pakai nurani, tidak pakai dalil. Ya, kalau pakai dalil tadi tidak boleh antara kubur dengan masjid tidak boleh menyatu. Nah, mereka lebih sikoh dengan akalnya, lebih sikoh, lebih percaya dengan otaknya, pikirannya. Si dan baca Al-Quran kan enak, ada didengerin dari, dari kubur, eh. Ro'yu, nggak pakai dari. Sementara Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak, berarti sama dengan kuburan. Berarti di zaman Nabi, ada nggak baca Al-Quran di kuburan? Tentu nggak ada. Kalau nggak ada, Nabi nggak akan bersabda seperti ini. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi seperti kuburan. Agar tidak sama seperti kuburan, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Nah hari ini sebagian kaum kita justru bawa Al-Quran ke kuburan. Ya. Bacalah di masjid, bacalah di rumah. Di kuburan tempat orang mati. Tempat kita berziarah, Tempat kita tafakur bahwa kita akan seperti dia, seperti mereka. Ya. Ain. Betapa kaum muslimin justru bertasyakur. Dalam hal yang sangat besar, hati, Dalam hal yang sangat besar. Antum tahu ciri khas Yahudi. Dan ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Ciri khas Yahudi apa? Berilmu. Berilmu Yahudi. Tapi tidak beramal. Jadi ilmu itu dikumpulkan, dikumpulkan, dikoleksi. Tidak ada amal. Itulah Yahudi. Sampai mereka mengatakan sesama mereka, tanyakan kepada Muhammad. Tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Coba kalian tanya sama Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab, berarti dia bukan nabi. Tapi kalau dia diam saja nggak jawab, berarti dia nabi. Ucapan seperti ini menunjukkan uh, mereka betul-betul berilmu. Tahu betul bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul. Tahu persis. Bahkan mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Persis mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Siapa yang nggak kenal dengan anak kita sendiri? Ya, ada tompel di punggungnya, ada ini di pantatnya. Kita tahu anaknya ngurus dari bayi. Kira-kira begitu Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada cap kenabian di sini, ada ini. Yahudi tahu. Bahkan bukan hanya fisiknya, cara tidur Nabi mereka tahu. Mereka baca Taurat, mereka baca Injil. Taurat dari Allah, Injil dari Allah. Kan mereka nggak sanggup merubah semuanya. Para pendeta dan pastor nggak sanggup seluruh Taurat dan Injil dirubah-rubah. Masih ada kalimat yang hak di dalam Taurat dan Injil. Bahkan sampai hari ini. Khusus Taurat. Al-Ahdul Qadim. Perjanjian lama. Itu masih ada kalimat La ilaha illallah. Masih ada. Ya. Adapun Injil sudah sudah sulit ditemukan. Tentu bukan pasaran. Ya. La ilaha. Masih ada di Taurat. Di perjanjian lama. Mereka sampai tahu bagaimana cara tidur Nabi alaihi salatu wassalam. Yahudi. Gimana cara tidur Nabi? Jangan-jangan malah antum yang enggak tahu. Ya. Yahudi tahu tata cara tidur Nabi. Antum enggak tahu? Ya, sifat tidur Nabi. Ya. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasul, apakah engkau tidur dulu sebelum salat witir?" Nah, Nabi menjawab, "Ya, yanamu ainaya wala yanamu kolbi. Ya. Yang tidur adalah mataku. Adapun hatiku tidak tidur. Mata Nabi tidur terpejam. Hati beliau tidak pernah tidur. Beda dengan kita. Ya, ya matanya, ya hatinya, semuanya lah, ulas semuanya. Ya. Kalau dia apa-apain nggak berasa, itulah kita. Nabi tidak hati beliau tidak pernah tidur. Ya. Ini di, diketahui oleh orang yang tahu. Oleh karena itu salah satu dari mereka akhirnya masuk Islam. Dan sedikit sekali yang mungkin ada tiga ya, tiga atau empat. Nah, salah satunya ini ya, Abdul Mohbin, Abdul Mohbin Salam. Ini salah satu. Gara-gara apa? gara-gara e, mengajukan pertanyaan dan dijawab dengan jawaban yang menakjubkan dia. Abdullah bin Salam beberapa hari Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam kan sudah tinggal di Madinah sekian lama. <clears throat> Orang-orang lain ini ada di Madinah, di Mekah tidak. E, ketika Nabi hijrah ke Madinah, e, Abdullah bin Salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebelumnya ketika melihat wajah Nabi Abdullah bin Salam mengatakan ini adalah wajah manusia yang tidak pernah bohong. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa adanya perasaan adanya perasaan yang Allah berikan kepada seseorang salah satunya Abdullah bin Salam bisa tahu ya ada beberapa orang ulama yang bisa tahu melihat wajah ini begini ya ah, tentu kita nggak usah sok tahu ya kalau Abdul Salam memang tahu ya, dikasih tahu oleh Allah e, berilmu dan tidak semua ulama bisa ya. Adapun kita nggak usah sok tahu. Ini wajahnya mengerikan. Ini jangan, ini bisnis sama dia jangan. Ini wajahnya kayak ini. Ah jangan. Ya, nggak semua orang dikasih ilmu seperti ini. Abdullah bin Salam dikasih ilmu. Begitu melihat wajah Nabi, Abdullah bin Salam langsung mengatakan ini wajah manusia yang tidak pernah bohong. Nah, setelah itu Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi, dengan tiga pertanyaan. Dan Abdullah bin Salam meyakinkan e, uh, bahwa kalau bukan Nabi tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan. Kalau bukan Nabi tidak mungkin bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Apa yang pertama? Tanda besar apa munculnya hari kiamat? Munculnya hari kiamat kan ada beberapa oh, munculnya Dajjal, Ya'juj Makjo, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat dan seterusnya. Nah, yang pertama Kemudian makanan apa? Yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga. Kalau bukan Nabi, nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kenapa seorang anak Kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya. Diriwayatkan kenapa seorang anak kadang laki, kadang perempuan. Jadi ada dua riwayat. Saya kira yang lebih eh, sahih yang pertama. Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibu? Satu persatu dijawab oleh Nabi. Bahwa tanda besar pertama datangnya hari kiamat adalah munculnya api dari Yaman bahwa makanan yang pertama kali akan dimakan oleh penduduk surga adalah min kabidil hud. Hati hati ikan. Ya. Antum jangan bayangin ikan tongkol ambil hatinya. Oh ini ya. Ya, surga itu ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terbayangkan oleh oleh belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Ya, walaupun namanya ada. Kan nama-nama kenikmatan makanan, minuman e, surga namanya ada di dunia enggak? Ada susu, madu, sungai, wanita cantik, itu semua kan ada di dunia. Ya kan? Semua ada di dunia. E, anggur, kurma, e, pisang, itu semua kan ada di e, dunia disebutkan surga, tapi persamaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, persamaannya cuma satu, apa? Namanya doa Namanya saja, anggur, sungai, ya. Adapun wujudnya ya jauh sekali. Antum tahu sungai di surga itu tanpa tanpa parit Antum bisa cari sungai yang nggak ada paritnya. Jadi rata gitu, terus sungai jalan itu sungai di surga, luar biasa. Ya. Nah, itu hati ikan. Sekali lagi jangan dibayangkan uh, begitu, doang ya. Uh, hati ikan ya. Sering makan ya. Kenapa bukan roti ini itu daging? Nikmat luar biasa. Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang kadang mirip ibunya? Dijawab oleh tadi. Mirip ayah apabila uhuma ma'aha. Air ayah mendahului air ibu. Mirip ibu jika sabaqama'uha ma'ahu. Apabila air ibu mendahului air ayah. Ini bahasa Nabi sallallahu alaihi Ya tentu bahasa kedokteran mungkin sedikit berbeda. Ini bahasa Nabi. Nah, dari sini eh, para dokter ditantang ini ya, untuk menerjemahkan sabda Nabi. Ya, apa istilah mereka resesi dominan atau apa ya? Eh, kita nggak tahu. Ini sabda Nabi alaihi wassalam. Dengan tiga jawaban ini, Abdullah bin Salam tidak ada pilihan lain. Dia bersyahadat. Dia masuk Islam dan ini pelajaran baru uh, barangkali buat antum yang belum tahu siapa Yahudi mayoritasnya. Maka Abdullah bin Salam memohon kepada Nabi, "Ya Rasul, jika engkau bertemu dengan orang-orang Yahudi, jangan beritahukan, rahasiakan dulu kalau aku sudah masuk Islam. Tanya kepada mereka siapa aku. Tanya komentar mereka, penilaian mereka tentang diriku Abdullah bin Salam. Ya, ah, benar. Bertemu dengan orang-orang Yahudi, Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, siapa Abdullah bin Salam itu? Menurut kalian orang seperti apa Abdullah bin Salam itu? Bu dijawab oleh orang, huwa khairuna wabnu khairina. Dia adalah manusia terbaik kami. Ayahnya juga orang terbaik dari kami. Oh begini begini kau akan disanjung setinggi langit. Ya. Lalu Nabi mengatakan bagaimana jika dia masuk Islam? Ya. Mereka menjawab enggak mungkin. Kami berlindung kepada Allah. Ya. Naudzubillah kata-kata ya. Naudzubillah bidzalik ya. Kalau sampai dia masuk Islam naudzubillah bidzalik. Ya. Nah, gitu. <clears throat> Nabi mengatakan dia masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam menampakkan diri bersahada masuk Islam. Apa kata mereka? Abdullah bin Salam min syarrina. Wabnu syarrina. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, orang yang pembohong, dicaci maki habis-habisan. Ini Yahudi. Sampai kapan? Sampai hari ini. Yahudi itu kalau mau menilai orang suka-suka mereka. Ya? Lihat oh, media-media uh, mereka, suka-suka mereka. Islam teroris, Islam ini, Islam begitu. Suka-suka mereka. Itulah Yahudi. Maka rugi. Kalau kita baca media mereka rugi. Itu kampanye mereka. Ya, mana media yang tidak dikuasai oleh Yahudi? Sedikit sekali, sangat-sangat sedikit sekali. Ya, berita ini, berita itu, berita. Maka kaum muslimin akan menang. Setidaknya uh, aman jika tidak baca media mereka. Ya, Mendingan kita baca Al-Quran, Sunnah, Sabda-Sabda Nabi. Jelas itu ilmu. Daripada baca media mereka. Rugi kita. Ya. Waktu habis. Hah? Belum capek? Belum. Ya ngomong capek. Tanda apa itu? Tanda selesai? Oh, selesai. Ya mungkin habis ini kita lanjutkan dengan soal jawab. Barangkali ada pertanyaan dari uh, antum, ya. Uh, sedikit tentang Nasrani. Yang Yahudi dari sudah ya. Ciri khas mereka berilmu, berilmu, berilmu tanpa amal. Kalau Nasrani sebaliknya. Nasrani sebaliknya apa? Beramal, beramal, beramal tanpa ilmu. Ya. Tidak ada ilmu bagi mereka untuk mendirikan gereja. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Tanpa ilmu sama sekali. Mau menghadap ke utara, mau ke selatan, mau ke mana, terserah mereka. Ini bukti kan, berita dengan masjid. Ini yang jelas saja. Masjid itu pasti menghadap ke kiblat. Mau dimanapun menghadap ke Ka'bah. Ini ini mudah sekali. Kan dengan ilmu berarti. Mereka nggak ada ilmu. Yang penting gereja mau ngadap mana saja, yang penting gereja. Ya tidak ada ilmu sama sekali. Ya. Islam luar biasa penuh dengan ilmu. Maka kalau antum diajak oleh seorang muslim, seorang ustaz untuk kembali kepada ilmu, kembali kepada ilmu, itu memang sudah sepantasnya. Ya. Jangan karena ilmu mulu, ya. Kapan jihadnya nih? Kapan uh, actionnya nih? Ya. Teori mulu, ilmu kan teori. Ilmu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ya. Dengan apa iblis dan para malaikat diwajibkan sujud tunduk kepada Adam? Dengan ilmunya ada. Dengan ilmunya ada. Adam ditanya, malaikat ditanya, ini apa? Nggak bisa jawab. Ini apa? Nggak bisa jawab. Ini apa? Nggak bisa jawab. Begitu tanya kepada Adam, disebut, dijawab satu persatu. Karena Allah mengajarkan nah, itu sekedar nama-nama. Bukan ini halal, ini haram, bukan sekedar nama. Ini apa? ini gunung, ini apa, ini batu, ini apa. Sekedar itu, itu ilmu berharga. Ya. Dengan apa Nabi Yusuf dipenjara? Gara-gara apa? gara ya. Gara-gara ketampanan, ya kan? Menggoda si, tergoda si Zulaikha. Gara-gara ketampanannya beliau dipenjara. Dengan apa beliau dikeluarkan dari penjara? Dengan ilmu beliau. Ya, yang lain bengong menakwilkan mimpi Al-Aziz ini e, bermimpi melihat tujuh ekor sapi gemuk dimakan oleh tujuh, tujuh ekor sapi kurus kemudian ada e, tujuh tangkai gandum yang gemuk dan tujuh tangkai gandum yang kurus ditakwil dari awal sampai akhir luar biasa antum lihat di surat Yusuf ilmu beliau dikeluarkan dari penjara ilmu luar biasa Ya. Nah, orang Nasrani yang sebagian kaum muslimin ikuti ini apa? Beribadah tanpa ilmu. Gak ada kehidupan ilmiah itu enggak ada. Beda Yahudi, Yahudi ilmiah. Mana dalil? Mana ini? Ah, seperti tadi Abdullah bin Sa'ad. Nasrani tidak. Mana dalil? Gak ada. Ini kan ilmiah, mana dalilnya kan? Mereka enggak ada bertanya kepada pendeta, pastor, pak pendeta, pak pastor. Mana dalil? Adakah contoh perintah dari uh, panutan kita Nabi Isa Yesus suruh bikin gereja seperti ini ada salibnya seperti ini ya kemudian kita disuruh kebaktian nangis-nangis habis itu nyanyi-nyanyi ya bawa organ piano ke tempat ibadah apa ini diperintahkan oleh uh, panutan kita nggak ada pertanyaan seperti itu nggak ada kehidupan ini kan ya kalau tanya seperti itu karena memang agama itu harus mengikuti pendahulunya dalam hal ini ya mereka tentu ya, Yesus Nabi Isa. Gak ada pertanyaan seperti itu. Ah, ini persis sebagian kaum muslimin yang gak pernah nanya kepada kiai-kiainya, pembesarnya. Ya, Pak Kiai, apakah Nabi mencontohkan seperti ini? Jadi kalau ada orang mati, nanti diulang-ulang e, kematian itu, kesedihannya, ritualnya tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari. Begini Nabi mencontohkan Pak Kiai. Gak ada pertanyaan seperti itu. Apa kata kiai? sambil mau apa Ini hilang ilmiah. Ini kan pertanyaan wajar. Siapa yang kita ikuti? Tentu Nabi SAW dan para sahabat. Pak Kiai, Pak Ulama itu kan membawa. Nah tentu Pak Kiai harus bisa sahabat. Ada ini. Memang Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, waktu Khadijah meninggal, waktu Hamzah meninggal, waktu anak-anak beliau meninggal, kan anak-anak beliau meninggal semua ketika beliau masih hidup. Kecuali Fatimah, ya kan? Berarti kan berapa banyak puluhan, mungkin ratusan kematian di zaman Nabi masih hidup. Nah, ini ada riwayat ini. Nabi mentahlilkan tiga harinya Khadijah, tujuh harinya Hamzah, empat puluh harinya Zainab, putri beliau. Kan ada riwayat, kan tinggal baca. Apa di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, di Ahmad. Mereka hilang. Kehidupan ilmiah seperti ini hilang. Apa kata Kiai? Selesai. Berarti mukalli Ya, oh, taklid buta. Seolah agama menjadi milik kiai. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wa tilka ibadatuhum kata Allah kepada Adi bin Hatim ketika Adi bin Hatim ada syubhat e, ketika turun ayat bahwa orang-orang Nasrani menyembah para pendeta dan pastor. menjadikan para ah, akbar, para ruhban, pendeta dan pastor sebagai Tuhan-Tuhan. Adi bin Hatim, mantan Nasrani kan? Ya Rasul, kami enggak pernah nyembah mereka. Kami enggak pernah sujud rukuk kepada mereka. Enggak pernah. Kenapa Al-Quran mengatakan Nasrani menyembah para pendeta dan pastor? Nabi nanya, apakah pendeta dan pastormu menghalalkan yang Allah haramkan? Oh iya, Adi bin Hatim tahu. Mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Babi Allah haramkan, mereka halalkan. Ya. Dan seterusnya banyak yang haram dihalalkan. Kalian ikut menghalalkan? Adi menjawab, iya. Kami ikut menghalalkan. Apakah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nikah misalnya kan halal, diharamkan oleh mereka para pendeta dan pastor. Iya. Kalian ikut mengharamkan? Iya. Tilka ibadatuhum. Itu yang dimaksud oleh Allah bahwa kalian menyembah mereka. Menyembah pendeta dan pastor. Mentaati tanpa dalil. Mentaati seseorang dengan bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menyembah tilka ibadah tubuh. Ya, syirkut ta'ah istilahnya. Syirik dalam hal ketaatan. Taatkan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada taat Eh, dengan bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Syirkut ta'ah. Syirik secara tetap. Ini tasyabuh. Ini besar. Besar sekali. Kalau tadi kecil lah makan sambil berdiri, niup trompet, walaupun tetap dosa, ya, kecil lah Ya. Nggak sampai kufur. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Beragama mengikuti cara Yahudi. Beragama mengikuti cara Nasrani. Padahal Nabi sangat-sangat uh, semangat untuk menyelisihi uh, Yahudi dan Nasrani. Sampai sisiran ya. Sampai sisiran. Nabi kan waktu itu hijrah ke Madinah uh, belah tengah. Rambutnya belah tengah. Riwayat mengatakan seperti itu. Lalu ketika melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi di Madinah belah tengah juga, langsung oleh beliau ganti belah pinggir. Ya kan? Itu sampai penampilan aja beliau nggak sudi sama. Eh, bagaimana anak anak kita malah bangga ya? Pemuda-pemuda kita bangga mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nabi cuma sisir. Tidak mau. Ya. Ah, ini kondisional tentunya. Karena Nabi tidak bersabda apa. Berbeda dengan jenggot. Jenggot bukan kondisional. Walaupun Nabi mengatakan khaliful yajus. Khaliful uh, nasara. Khaliful uh, majus. Uh, al-yahud selisih Yahudi, Nasrani, Majusi, panjangkan jenggot, rapikan kumis, jangan sampai melewati bibir. Ini sabda Nabi, maka kita pegang sabda Nabi. Ya, walaupun mungkin ada ribuan orang Yahudi uh, berjenggot, enggak masalah. Enggak bukan urusan kita. Urusan kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh kita berjenggot alas-alasan Nabi bukan bukan urusan kita. Urusan kita taat kepada uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan perintah Allah, aqimish sholata li dzikri. Dirikanlah salat, dirikanlah salat agar agar kalian ingat aku. Itu urusan Allah agar ingat aku, bukan urusan kita. Kalau urusan kita, jadinya gimana? Oh, jadi sholat itu biar ingat ya. Berarti kalau sudah ingat, ah, ya kan? Apa pemahaman begitu? Pemahaman buruk, salah. Ya, jadi alasan sebuah perintah itu urusan Allah dan Rasulnya. Kita jangan ikut-ikutan. Ya, Seperti Allah dan Rasulnya oleh walisan Nabi Wasallam melarang kita berpakaian isbah. Alasannya apa? Sombong. Alasan sombong urusan Allah dan Rasulnya. Urusan kita taat kepada Nabi. Nabi mengatakan angkat kainmu, angkat kainmu. Sami'na wa ata'na kita. Alasan Nabi sombong bukan urusan kita. Ya. Nabi sampai mengejar orang yang berpakaiannya di bawah mata kaki dikejar oleh Nabi alaihi salatu wasalam Dan beliau mengatakan angkat kain. Angkat kain. Ya. Ini menunjukkan di zaman itu eh, Rasul dan para sahabat nggak ada yang isbal. Ada isbal satu dikejar oleh Nabi. Ya. Coba kalau banyak yang isbal, oh, Nabi main ngejar-ngejar ya, kan? Nah, berarti isbal satu doang itu. Dikejar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan nggak ada yang lain. Kelihatan sendiri kan. yang Hizbul mau dikejar kan? Oh, kamu ada Ikhwan tuh nanti. Nah, karena sedikit. Nah, karena sedikit ya. Nah, lalu orang ini mengatakan ya Rasul kakiku cacat. Kakiku cacat agak agak lurus gitu ya. Kalau aku naikkan kelihatan cacatku, kalau aku turunkan kan nggak kelihatan. Nabi mengatakan ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Ini luar biasa jawaban Nabi ya. Jadi di sini kita tidak boleh mengatakan buruk kepada orang yang pesek, yang hitam, yang rambutnya muter-muter di situ, ya kan? Karena itu ciptaan Allah dan tidak boleh dirubah. Berbeda kalau memang rusak. Gitu. Bibir sobek. Bibir sobek. Rusak apa tidak? Rusak, maka boleh dijahit karena rusak. Sebagaimana <clears throat> seorang sahabat hidungnya sobek lalu ditambal dengan perak, lalu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu Nabi mengusulkan, coba ganti dengan emas. Lalu diganti dengan emas dan tidak berbau. Ya, kenapa rusak? Itu. Kemudian, pokoknya yang rusak boleh diperbaiki. Mata sipit, rusak apa tidak? Tentu tidak, nggak boleh dibelokin. Nggak boleh dibikin belok, nggak boleh dibikin tidak sipit. Itu merubah ciptaan Allah. Ya. Hidung pesek rusak enggak? Rusak nih orang hidungnya pesek kan nggak mungkin kan? Hidung pesek tidak rusak, nggak boleh dimancungi. Kulit hitam tidak rusak, kemudian rambut keriting tidak rusak, rambut lurus tidak rusak, maka jangan dirubah. Itu sudah sudah sesuai dengan uh, ciptaan Allah. Nah, satu lagi Umar, ya. Umar setelah keluar ususnya eh, ditusuk oleh Abu Lu'lu ketika mengimami sholat subuh tiga hari setelah itu beliau wafat. Nah, pas sedang keluar ususnya itu banyak yang nengok, banyak yang nengok. Nah, salah satu yang nengok itu anak muda eh, kainnya sampai di bawah mata kaki. Ya, Umar dalam keadaan usus keluar seperti itu menasehati, angkat kainmu. Itu lebih bersih bagi hatimu, lebih bersih bagi pakaian Ya, sempet sempetnya. Gitu. Ini menunjukkan luar biasa para sahabat dalam masalah pakaian. Ah, hari ini luar biasa kita banyak pesan. Ya, mungkin itu saja. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Silakan. Eh, boleh apa tidak? Pertanyaan yang ketat itu para wanita terutama apakah merupakan kasus juga termasuk ini yang disampaikan oleh bahkan bukan sekedar tersebut ya haram maka seandainya orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir pakaiannya nggak ada yang ketat, ya ada seorang muslimah pakaian ketat, ya tetap saja haram. Jadi haramnya bukan karena tersebut karena ee, eh, bentuk tubuh wanita termasuk bentuk tubuh kita laki-laki aurat bukan aurat aurat itu ada dua Aurat itu ada dua, kulit dan bentuk. Antum jangan beranggapan bahwa aurat itu kulit doang. Jadi kalau sudah menutupi kulitnya, berarti menutupi aurat. Ya, ada perempuan yang kelihatan wajahnya doang sama telapak tangan. Ya, tapi pakaiannya ngepas banget. Ya, oh kayak lontong gitu ya. Ah, apakah ini sudah menutup aurat belum? Karena bentuk betis, bentuk dengkul, bentuk paha, bentuk dada dan seterusnya itu semuanya aurat harus ditutup. Harus ditutup. Ya. Oleh karena itu antum sampaikan pada istri-istri antum hati-hati dengan kaos kaki. Hati-hati dengan kaos kaki. Apakah wanita yang pakai kaos kaki sudah menutup aurat? Kulitnya betul tertutup, bentuknya belum tertutup. Ya. Kalau mau pakai kaos kaki yang gombrong. Tapi kan nggak ada kaos kaki gombrong ya kan? Kayak apa itu ya? Nah, maka yang pakai kaos kaki jangan merasa sudah menutup aurat. Wanita yang pakai kaos kaki jangan merasa apalagi sholat ya, apalagi sholat kan nggak sah. Sholat terlihat aurat, lihat kaos kakinya, telapak kakinya. Nah, maka para sahabiah nggak ada yang pakai kaos kaki. Para sahabiah memanjangkan sejengkal. Para sahabiah mengatakan kalau cuman ditambah sejengkal, nyengser sejengkal, kadang masih kelihatan aurat kami. Kata Nabi tambah sedikit. Jangan terlalu panjang. Gitu ya. Nah, berarti pakaian ketat haram. Haramnya bukan karena tersebut, tetapi karena memang murni haram. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim tentunya tasyahud berkaitan dengan tempat ibadah yang tadi tidak boleh e, menyatu dengan kuburan. Pertanyaannya adalah terkait dengan beberapa apa namanya argumentasi yang sering kami dapatkan. Bagaimana dengan e, makam Rasulullah di Masjid Nabawi? Kemudian secara ketika kita mendapatkan penjelasan bahwa e, seorang atas ada argumen kembali. Bagaimana dengan mata Umar bin Khattab dan uh, Abu Bakar as yang uh, berada sebelah sebelah dengan makam Nah, oh juga di dalam masjid Nabawi. Mohon penjelasan ya. Ya, bagus nih. Ya. Pertama, di manakah Rasul dikubur ketika beliau wafat? Ah, di rumahnya Aisyah, di hujrohnya Aisyah. Karena seluruh nabi dan rasul harus dikubur di mana mereka wafat. Meninggal di dalam rumah, ya di dalam rumah itu dikuburkan. Meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikuburkan. Itulah para nabi dan rasul. Seperti itu. Berarti bukan di masjid. Bukan di masjid. Kan rumah Aisyah bukan masjid. Nggak mungkin rumah kok di masjid. Muskil ya. Rumah Aisyah ya rumah Aisyah. Masjid ya. Cuman dekat sekali. Sangat dekat sekali. Saking dekatnya ketika Nabi di masjid menjulurkan kepalanya lalu disisir oleh Aisyah ketika beliau sedang intikam. Ini riwayatkan termasuk di Bukhari. Ya, berarti Nabi tidak dikubur di masjid. Sampai Abu Bakar wafat, Umar wafat, dikubur di situ, Utsman wafat masih di situ, maksudnya tidak di dalam masjid. Ali wafat, Muawiyah terus sampai kira-kira tahun 109 Hijrah ketika sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup. Seluruh sahabat sudah meninggal. Ah, salah satu khalifah Bani Umayyah mengadakan perluasan ke arah situ. Tadinya Utsman mengadakan perluasan, tapi selalu ke arah kanan atau ke arah depan atau ke arah belakang, ya, tidak ke arah kiri. Ke arah kiri ya kena kubur Nabi. Nah, itulah awal musibah. Ah, sebagian ulama, bukan sebagian ya, umumnya para ulama menentang ini. Yang paling keras menantu dari Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah keras sekali menentang, tapi tidak berdaya. Nah, ini awal. Nah, berarti kubur Nabi tidak di masjid. Ini kesalahan dari salah satu khalifah Bani Umayyah. Nah, pertanyaan, apakah dengan demikian kita tidak boleh sholat di Masjid Nabawi? Al-jawab masih boleh. Berbeda dengan masjid kita ini. Berbeda dengan masjid-masjid selain tiga masjid. Tidak boleh. Kenapa kita masih boleh uh, eh, sholat di Masjid Nabawi padahal ada kuburan di situ? Karena Nabi bersabda, sholat di masjidku ini ah, lebih mulia, lebih baik uh, dari seribu kali di, dibanding dari masjid yang lain. Sabda Nabi ini berlaku sampai hari kiamat. Sabda Nabi ini oh, berlaku apapun yang terjadi di masjid Nabawi. Mau di masjid Nabawi itu berderet-deret kuburan di situ nggak masalah karena ini sabda Nabi. Kan nggak mungkin sabda Nabi itu eh, menjadi tidak berlaku. Tetap berlaku sampai hari kiamat. Oleh karena itu sholat di Masjid Nabawi, apapun keadaan Masjid Nabawi, e, seribu kali lebih baik dari sholat di masjid lain. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyatukan kuburan dengan masjid dengan berdalil masjid Nabawi. Karena itu sebuah kesalahan. Dan sepanjang zaman ulama ada saja yang mengusulkan untuk dikeluarkan, bukan dikeluarkan kuburnya, tapi perluasan itu stop sampai di situ. Dan ini kan masalah teknis gampang. Tetapi selalu tidak berhasil berhadapan dengan penguasa. Termasuk Syahalbani. Syahalbani rahimahullah <clears throat> sempat mengusulkan.